Suika 6 hadis nomor 8 Ini saya cantumkan hadis ini karena di bukunya Ahasan hanya jawab dalam Islam persis kan dia dia katakan bangkai itu tidak najis menurut madhab syafi'i bangkai itu najis dalilnya uh, eh, asaminu utawi kang nomor wolu iku mahadis rawakan Ake, sopo muslimun imam muslim salatumia wa sitta an Abdullah bin Abbas radhiya muka-muka sapa Allahu Allah huma marang Abbas lan Abdullah Kala ngucap sopo Abdullah bin Abbas Sami'tu krungu ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya puluh halih jawuh sopo Rasul dawuhe idza tubighal ihabu faqad tahura idza tubigha takalane musti sama. apa alihabu kulite batang faqad tahura mongko teman-teman jadi suci apa ihab kalau kulite batang wis disama suci berarti lek durung disama najis kan begitu nah kalau kulite yang enggak bosok saja najis apalagi dagingnya jeroane sing bosok lebih najis jadi kalau Ahasan bilang eh, bangkai tidak najis, ya romane. Apabila kulit telah disama menjadi suci, berarti kalau belum disama belum belum suci. Al-ihab utawi maknani ihab iku al-jildu kulit. Wa tudira utawi maknane tudira iku uzilat diilangi apa fuduluhu pira-pira kotorane kulit warutubatuhu warutubuhu lan teles-telesane kulit tetelan Allah rupane rutubah yusidukan pisong bisa ngrusak bu ing kulit apa pakuha tetepe rutubah itu tek ini enggak dihilangi kan kulitnya rusak lah nyama itu menghilangkan itu terus diobati bihaitsu kelawan sekironi launuki alamun dikum direndam apa jiltu filmai ing dalam banyu banyu ba'da dalika sa'wuse disama lam ya'ud ilaihin nibnu tidak kembali lagi bajin tidak bajin lagi lam ya'ud tidak lagi An nibnu bajin ilaihi maring kulit mau sabun nggih yang benar bangkai itu najis terus nyamuk nyakot kok cablek eh, ketie dimakfu tapi batangnya enggak di makfu maka batangnya harus segera dibuang eh, sholat-sholat dicablek terus sampai ketiak gak apa-apa tapi batangnya harus segera dibuang batangnya najis kalau tetap digowo berarti sholatnya hamilan lin najasa Asaminu utai uh, eh, atasiu utai kangkaping kaping songo ini eh, beberapa ceramah di Unibro di anak-anak salafi anak-anak salafi itu kalau berpartai biasanya kata sepanduke hmm. eh, mereka eh, pernah ceramah itu begini sunnahnya wudhu itu musab kepala diusap semua memang terus hanya sekali kalau sampai diusap tiga kali itu bid'ah Musab kepala itu semua sekali. Kalau tiga kali bid'ah. Eh. Terus yang kedua, musab telinga itu terusan dari musab kepala. Nah, kalau menurut madhab syafi'i, sebetulnya itu barang cilik, barang sunnah. Tapi kita nggak mau kalau fatwanya ulama itu terus dipinah-pinahkan, begitu. Menurut madhab syafi'i, misalnya dari kepala langsung kene, yo kene. Tapi sunnahnya jipuk banyu maneh terus Musa jipuk timain jadid kan begitu dan itu tidak bid'ah nah kalau dibid'ahkan hiril alimu ilmahu iya kan idza subba ashabi kalau sahabatku dimaki-maki dikritik termasuk ulamanya dikritik hiril alimu ilmahu nah, sing duwe ilmu kudu ngetokne ilmune Lek enggak alaihi laknatullah. Nah itu, ya. Apa benar mengusap kepala harus hanya sekali, lebih dari sekali bid'ah? Memang ada dalilnya. Ma iku hadis rawahu kang nyeritakake ing mah sapa Al Bukhari Imam Bukhari mi'ah wa salasa wa samanin wa muslimun lan Imam Muslim mitan wa khamsa wa salatin min hadithi abdillah bin Zaid radhiya muka-muka ngridoni sapa Allahu Allah anhu saking Abdullah bin Zaid waqad suila halih teman-teman ditakoni sapa Abdullah bin Zaid an wudu'in nabi saking wudu'e kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam piye nabi ku e, fada'a mongko meminta sapa Abdullah bin Zaid ditawurin kelawan sak wajah min ma'in saking banyu fatawaddoa banjur wudhu sapa Zaid lahum kadue eh, Abdullah bin Zaid ya, lahum kadue para sahabat an Nabi kelawan koyo e Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Carane piye e Nabi itu? faa banjur ngesokne banyu sopo Abdullah bin Zaid alayatihi ing atase tangane minat tauri saking wajah wajah. Jadi yang pertama-tama dilakukan tangane dicuci, di kerucut banyu. Fakosala banjur ngumbah sopo Abdullah yadahu ing astani Abdullah salasan kelawan ping telu. Sumat khola setelah tangan suci banjur nake sopo Abdullah yadahu ing tangane Abdullah fitauri ing dalam wadah. Enggak apa-apa dilebokne wadah enggak ada dua kolam karena tangannya sudah dicuci. Faman mado banjur kekemu sapa Abdullah bin Zaid wastan sakolan ngisep banyu marang irung sapa Abdullah bin Zaid wastan saro lan ngisep nyemprot nih saking irung sapa Abdullah bisalah fi gharafatin kelawan telung cawuan ya, wastan saro nyemprot nih sum'at khola oh ya sum'at oh, khola mongko nuli manjingake sapa Abdullah bin Zaid ya dahu ing tangane dilebokne wadah maneh njupuk banyu faqasala banjur basuh sapa Abdullah bin Zaid wajahu ing wajahe salatan kelawan ping telu summa ghasala banjur basuh sapa Abdullah bin Zaid yadahu ing tangane marota ini kelawan rong ambalan ilal mirfaqo ini tumeka maring sikut loro sumat kola banjur manjingake sapa Abdullah bin Zaid dahu ing ngastane famasaha banjur musab sapa Abdullah sahu ing sirahe dari depan ke belakang dari belakang ke depan faat bala banjur ngadep sapa Abdullah bin Zaid di kelawan tangan loro wa atbarolan mundurake marotan wahidatan kelawan saambalan musab sirah dari belakang ke depan dari depan ke belakang itu hanya sekali Nah itu yang menjadi dasar mereka Sunnahnya ngusap kepala hanya sekali Kalau tiga kali tidak sunnah bid'ah nah, itu loh. Karena ini makotan Sumakosalah banjur e, basuh sapa Abdullah bin Zaid rijlaihi ing sikil lorone ilal Ka'bah ini tumeka maring kemiren Kalau loro atau taur utai taur iku inaun wajah karena ini nulis sitok enggak tas niang karena kang ono opo wajah Oniku ma'rufan mesti kenal Badai nurut wong Arab Faat fa'a maknane asala Ngileake ngeso ngesoake. Nah jawaban sanggar untuk mereka Hadis ini menurut madhab kita Menerangkan bahwa Baso ping telu kene Baso ping bindu kene Baso pisan yo kene sah Wajah ping telu Tangan ping bindu Sirah ping Siji, ini tadi kan wajah salah sama rot, eh, terus eh, eh, Fako salah wajahu salasan. Terus yadahu mar marotain, roksahu marotan. Ini menunjukkan pada kita meskipun sunate peng telu telu tapi sekedar sah Peng telu yo ya sah, Peng pindho yo ya sah, Peng pisan yo ya sah. Itu dok menurut kita. Dan kalau itu menjadi dalil bahwasanya ngusap kepala itu sunate peng pisan, lebih dari itu fitnah, maka sebetulnya ngusap tangan sunate ping diduduk. Wong ini dijelaskan ping Indo. Ya. Kalau mereka konsisten berpegangan hadis ini, mestine eh, mereka jangan mengatakan ngusap baso wajah ping telu, tangan ping telu, jangan. Ya, kalau letter hadis ini yo ya, sunate itu wajah ping telu, tangan ping indo, sirah ping siji. Kalau mereka tetap mensunahkan tangan tangan bengkelu, ya berarti nggak konsisten memegang ini. Nah. Napa? Taur niku kinten-kinten namung setengah grepo. kripo eh, niku wedhus yang rotok gede di jahit terus menjawab dapan. Oh gue mesti tunaku lantai. Eh, tapi kan niat nyipuk tu. Mboten masuk tu. Ah. Langit basuh wajah. Marimun mantun basuh wajah atau kalau ayat tahu kan hidup. Dan berikut damal fa fa atau kalau ayat tahu fa rosala ya tahu. Dan kemudian bukan kok dibasuh tentang jero ne banyune bukan kok ngene-ngene ning jero iki pun eh, terkena air mustakmal. Oh, mboten napa-napa. Banyu mutlak ketetesan mustakmal mboten napa-napa. Terkecuali kalau keterangannya di kasifah itu Terkecuali kalau mustakmal yang mencampuri banyu mutlak itu roto akeh yang sekiranya andai itu arulah marok butuh itu sampai yuwayir tagiron kasiron eh, banyu sakmene ketetesan duduh limang tes. Kan kamu budek budeknya ya gak temen-temen. Berarti kita tetap mutlak. Tapi kalau banyu sak tangan ini ini ketetesan duduh setengah cingkir kan ya wes Eh, oh Jadi eh, kalau ke, apa kesoan duduh setengah cingkir oh temen berubahnya temen maka kalau sakmene kesoan banyu mustakmal setengah jingkir meskipun nggak kelihatan berubah ini ya sudah tidak nggak nggak bisa dipakai lagi berarti sudah mus mustakmal nah kita wudhu itu ngambil dari keran begini kalaupun ketetesan dari wajah kan mek kursi jiluru yang itu andai yukat daru bisayin mutawasid eh, ciparil itu berupa barang yang nggak terlalu kuat mewarnai juga nggak terlalu lemah mewarnai. Kalau dikasih fah, umpamakan itu marok butuh. Nah, kenaan butuh saat tes, rong tes kan biasa tetap rotok bening. Ya. Makanya sampai wudhu ngambil jari kanan itu nggak perlu wati-wati. Waduh-waduh. Nah, tenang itu kau ya nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Nah, bisa sulau yukot daru kan begitu jadi intinya nggak apa-apa e, terus eh, dalil mana bahwasanya ngusap kepala atau apapun itu tiga-tiga hadis nomor sebelas rawan aki sapa muslimun imam muslim Osman Utsman satune Osman radhiyallahu anhu iku kalang ucap ala urikum apa to gelem sira kabeh tak budhoi apa to gelem mene weruh ingsun kum ing sira kabeh ala urikum wudu Rasulillah ing e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gelem zaman tak wudu e Nabi gelem eh. Suma tawaddo'a mongko li wudu sapa Utsman salatan-salatan kelawan ping telu-telu. Kalimat salatan-salatan itu kelawan ping telu-telu. Zahiruha umum mulai apa wajah sampai kaki ping telu-telu dan nggak ada pengecualian di sini begitu nah karena hadis ini dohirnya begitu maka eh, orang tidak bisa mengatakan kecuali musaf kepala menurut orang kene jadi hadis yang pertama itu tidak kuat untuk mentasis hadis nomor 11 sebab eh, roksahu marrotan ya, itu tidak apa tidak otomatis mensunahkan sunahnya itu merotan karena apa ya jauhnya di situ apa meratai jadi yang benar sunahnya itu tiga tiga perkara ada dua tiga satu itu eh, ya dulu ala al ibahah mekorwenang menutup terus musab kuping itu bimain jadid rawal hakim juz satu halaman 151. wa wa khamsin. Min hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu fi sifat wudu'ihi tentang cara kaifiyah sifat itu. Cara wudhunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu satuhuna Nabi ikut tawadhu'a wudhu sapa Nabi sama sahabat jur ngusap sapa Nabi udunaihi ing kuping lorone Nabi diusap bimain kelawan banyu awas bimain kelawan banyu ghairil ma selain air di masaha kang wis musab sapa nabi bi kelawan ma musab arrosa ing sirah eh, nabi musab kuping dengan air selain air bekas dia gunakan untuk musab kepala lelek gunung untuk kuping itu diambilkan air sendiri nah, itu loh gak ngono sak karepmu tapi ojo bid'ah bid'ahno. Ngono ya ngono ning ya. Mulane aku ya, wis pokoke duwe-duwe pokok melok ulama ya. Masih enggak gawe serban pokok melok ulama. Qala al hafiz dhabi dhabi kan eh, apa? Nak nakit ya. Eh, apa? kritikus eh, kritikus hadis. Jarih. Sahih. Nomor 11, sampun gini. Terus tentang batali wudhu. Sebagian orang, maaf, sebagian orang Muhammadiyah itu mengatakan megang kemaluan tidak batal. Nah, kalau orang NU NO, ikut mazhab Syafi'i batal. Dalilnya rawal khamsatu wa sahahahu Turmudi اثنين وثمانين عن بسرة بن صفان بنت صفان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ man utawi sapa wong iku masa nyekel sapa man zakarahu ing zakare fala yusolli mongko aja salat hatta tawadha hinggo wudu sapa man oh, iya. menyentuh menyentuh Terus eh, karena Nabi menyebut zakar, yang membatalkan itu zakar, bukan manu, bukan endoknya, bukan rambutnya. Kalau yang dipegang penggang rambutnya nggak apa-apa, kalau yang dipegang endoknya juga nggak apa. Tapi kalau pendungannya Pendungan itu lawan. Wa fi riwayatin min Nasa'i lan ing dalem siji riwayat kaduwe Nasa'i wa yatawaddu ulan wudu sapa wong min Masjid Dakari krono nyentuh dakar utowo wa yatawaddu lan wudu sapa man wong masakang nyentuh sapa man az dakaro ing dakar Dadi monggo wa yatawaddu lan eh, ken wudoni atau waya tawadok lan wudu sapa wong atau waya tawadok lan wudu sapa man wong fayasmalu mongko e, mencakup karena di sini ada ngono alnya al jinsiyah mencakup dakaro nafsi ing dakare dhewe wa dakaro ghairihi lan dakare wong liya karena alnya al jinsiyah umum lah karena ini lafat umum maka bisa dakare dewe bisa dakare wong liya kalau yang atas tadi kan koyo-koyo dakare dewe andai hadisnya satu itu tok man masadakarahu orang akan menyimpulkan oh aku nggak nyekel dakar ku nyekel dakare koncoku ngene begitu iya, iya, iya. nah terus itu ditepis dengan hadis yang kedua man masad dakaro nah, begitu munqadi'an au muttasilan. Nah, iya. Wa inda bin Majah an Ummi Habibata radhiyallahu anha man massa farjahu sapa wonge kang nyentuh farjine fayatawaddo mongko oh farji itu sesuatu yang buka meletek eh, iya. belakang atau depan berarti enggak zakar dok fayasmalu mencakup apa lafat farji azzakaro ing zakar eh, azzakaro ing wong lanang wal unsalan wong wadon neng wong lanang apa dubur dubur kan meletek juga mengo kama yasmalu kaya oleh mencakup apa istilah farji mencakup al kubula ing kubul meletek ngarep wa dubura lan dubur meletek nuri meletek infaroja itu artinya meletek uh, Nur bingung Boleh nak Eh Watan farijulan dadi buka nemu jalan saya akan meletek eh. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, saya durung. wa an Talqi bin Ali lan riwayatake saking Talqi bin Ali radhiyallahu anhu qala qala matur sapa rajulun ning wong masastu nyentuh ingsun dakari ing dakar ingsun au qala utawa ngucap ar-rajulu yamassu dakarahu fi shalah ana wong lanang ya kang nyentuh sapa rajul dakaro ing dakare fi sholati ing dalam salat alaihi adakah iku wajib atas rajul al wudu'u utawi wudu faqala nabi sallallahu alaihi wasallam nabi dawuh la ora ajek wudu innama angin pestine wa utawi zakar iku bid'atun atau bad'atun sebagian juz'un minka dari tubuhmu itu kan bagian dari tubuhmu seperti halnya anda memegang paha nggak batal karena bagian dari tubuhmu memegang itu juga nggak batal akhrajahu li ta'akin hadis sapa al khamsatu perawi lima wa sahahahu Ibnu Hibban wa qala Ibnu Madini wa ahsanu min hadits Busra hadis ini lebih bagus dari hadits Busra yang menyatakan batal nah, sekarang gonge dari semua itu tarjihnya mana kalau pendekatannya pendekatan tarjih milih hadis yang lebih kuat wa an Busra bin Safwan radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man massa dzakarahu falyatawadda akhrajahu al-khamsah wa sahahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban wa qala al-Bukhari huwa asahhu syai'in fi hadzal bab. Kok ngene ngene. Wis aja rame-rame. Iki tak deleh mburi dhewe. Hadis ini yang paling sahih dalam konteks ini, dalam bab ini. Kalau ingin pendekannya tar tarji. Sama-sama sohi, kita cari yang paling sohi ini. Man mas sadakarohu fal yatawaddo. Dan yang jauh orang yang paling punya ahliyah, eh, paling kompeten, paling punya apa? expert. Ya. Paling expert di bidangnya Imam Bukhari sing kalah. Hmm. Itu kalau pendekatannya pendekatan tarjih. Kalau pendekatannya jam'u dipadukan eh, apa konver konvergensi itu kayak yang di subuh Salam itu hadis yang mengatakan orang nanya terus nggak batal itu katanya subuh Salam itu yang tanya itu orang penggembala tukang angon wedus apa unta begitu terus eh, saya bayangkan di sana itu kalau ngan wedhus aman unta di padang pasir sulit air. Terus orang itu asal tahu jarbun. E, orang itu gatelen, budiken. Nah, kita bayangkan uang budiken dulu-dulu ngukuri manuk. Ya, nah. Terus di padang pasir aman wedus kangelan wudu. Nah, orang kayak begini ini nanya Nabi memberi yang murah. Jadi ini kasuistik. Kasus dalam situasi kesulitan air, terus orang itu juga budikan pisan juluk-juluk ngene. Nah, kabopo we. Nah, ya. ya. Jadi kalau pendekatannya itu kesimpulan kita untuk yang darurat nggak apa-apa pakai hadis itu. Ya, tapi yang tidak darurat ya batal. Air muda, ya nggak budikan. Ya. Itu pakai hadis yang umum. Jangan pakai baju yang di gurun pasir itu. Nah terus, nggih, yang berikutnya kalau usul fikih kalimat man massa farjahu man masa dakarohu itu kalimat umum mutlak. Jadi itu eh, maklumat pengumuman secara umum siapapun yang melakukan ini batal wudhunya. Nah, aturan umum itu tidak bisa dibatalkan hanya karena ada kasus. Itulah. Jadi yang berlaku tetap umum kasus ya, ya kasus. Jangan yang aturan umum dikalahkan dengan yang kasus. Terus al fi'lu ini kan fi'lu itu tadi kan perbuatan orang ya. E, la umum fil fi'li kaidahnya kalau usul tiga itu. E, eh, enggak ada keumuman dalam perbuatan. Jadi kalau sesuatu itu berangkat dari perbuatan, perbuatan eh, sahabat atau siapa, apalagi situasinya begitu, itu nggak bisa digeneralisir. Apalagi juga ada apa sunnah kauliyah jawi Nabi yang sifatnya mutlak dan umum. Barang siapa memegang kemaluannya maka wuduklah. Dong ya. Jadi kalau pakai pendekatan tarjeh Imam Bukhari riwayat yang paling kuat man masa dakarahu fal yatawaddo. Kalau pendekatannya jam'u pakai konvergensi monggo e, dalam situasi umum normal kita megang kemaluan wudu. Tapi dalam situasi kepepet eh monggo megangi hadis itu. Kalau kita madhab syafi'i kepepet boleh pindah madhab Hanafi. Yang Imam Hanafi menfatwakan memang nggak batal megang kemaluan itu. Nah, terus eh, alasannya lagi yang itu tadi karena yang satu am, yang satu apa eh, kasus, kasuistik. Jangan yang kasuistik meng, apa, mengkalahkan yang am, yang mutlak. Lelek guyonan kampanye eh. Emang pengen nggak batal gampang. Gudi kono sih. Sore gulung nang gunung buri. tayamum ho. Ada macam boleh. Hmm. Yo, masih ada cara lain digodok ya kena. Sampean mandi di rumah saya anget terus itu. Ya. Pakai itu apa? Iya. Ya. <laughs> Ya, Abu Bakar dulu kepada Nabi, Umar kepada Nabi ya kuyon deh. Ya kuyon. <laughs> Ingat, terkadang Ustaz Sohabi. <laughs> Itu nah, <laughs> ada keponaan dua dari Lamongan minta dipindah di Sabirillah terus diterima. Lah anak saya sendiri yang pagi harus segera sekolah itu Eh, enam, kemudian ketambahan keponaan dua, delapan. Oleh mandi isu datang godok banyu itu, eh, Saat Akhirnya terus beli itu. Nah, kita pasang tiga shower, oh, wis aman. Iya, Putranya kan isu, tak turun isu. <laughs> Bapak ibu tuh. Terus anu mandi air hangat itu nggak gampang darah tinggi. Ampun ya, saiki kunut. Satu lagi permasalahan kunut dan selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Jawabnya nanti begitu tadi. Jawabnya. Nah, tarjih nopo jam'u. An Muhammad bin Sirin Qultu matur ingsun Li Anas bin Malikin maring Anas bin Malik Hal qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salati subhi? Apa to kunut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat subuh? Qala Anas menjawab, "Na'am." Ya. Nah, ini sahih Muslim. Jadi subuh kunut. Kapan kunute? Tak daruku isa usi ruku yasiron ae waktan yasiron kelawan waktu kang sedikit maksudnya eh, sedikit setelah rukuk begitu uh, apa kok rukam eh, itidal ya itidal berdiri kira-kira berapa detik terus segera kunut bukan yasiron itu koyetnya kunut tapi yasiron itu koyetnya bakda eh naam bakda rukui ya lah bakdiyatan yasirotan gitu lah bakdane titik air nul gitu Iktidal titik terus nun. E, eh, rawah akhir hadis sahabat muslimun Imam Muslim. Jadi kunut subuh dasare hadis Muslim. Berikutnya an Sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala ma zala tiada henti sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yaknutu kunut fil fajri ing dalam salat subuh hatta faraqad dunya hingga ninggal donya. Berikutnya, karena ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida rafa'a nalika ngangkat rasahu ing mustaqane sirahe minaruku saking ruku fi salati subhi fi akhir rakaatin ing dalam rokaan akhir konata mongko kunut sapa Rasul bi isnadin sahih. Eh, sak teruse uh, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ida rafa'a nalika ngangkat sapa Rasul rasahu ing sirai minar ruku'i saking ruku fi salati subhi dalam salat subuh fi rakaat tsaniyah uh, ini rafa'a bukan waya rafa'a ini ka ono mesti rafa'a mongko ngangkat sapa nabi uh, eh, yadai ing tangan loro ni yadu halih donga sapa nabi bihadza doa kelawan iki-iki donga Allahumma hdini fi man hadai ojo hadai to ya ojo dawa kalau hada itu nuntun. Allahumma hdini man hadait. Eh, Mughnil Muhtad juz 1. Wa an anasin radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam iku kana takunut sapa Nabi syahron ing dalam sak wulan. Bakka ruku'i sakwise ruku' yad'u halih donga sapa Nabi ala ahya'in minal Arab yad'u ala melaknat kan ka ala. Yad'u halih donga akilaknat sapa Nabi ala ahya'in minal Arab atas suku-suku Arab Ahya itu jamak dari hayun, maknanya suku. Tiga suku itu Ri'lin, Dakwan, Usayyah. Ri'lin, Dakwan, Usayyah. Eh, setelah itu sumatarokau banjur ninggal sapa Nabi Hu'ing kunut. mutafakun alaih disepakati Imam Bukhari Muslim. Lah karena tarokahu nanti, nggak eh, diskusinya nanti. <laughs> <laughs> Wali Ahmad lan riwayat kadu Imam Ahmad wa Taruqini nahwu seperti itu juga min wajin akhor dari sanat yang lain. Wajah dalam nambahi kalimat itu kunut secara umum zuhur asar maghrib isya subuh tapi untuk khusus subuh wa amma fi subhi anapun ing dalam salat subuh falam yazal ora leren-leren sapa nabi iku yaknutu kunut sapa nabi hatta faraqa dunya hingga ninggal donya sampai seto wa anhu lan saking uh, Anas radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yaknut kana ana sapa nabi ana iku layak nutu ora kunut ila kejaba idza ta'ana li ake manfaat li kaumin kaduwe kaum au da'a utawa ake laknat ala kaumin atas kaum kang liya Berikutnya lagi wa an Sa'd bin Tariq As-Suja'i radhiyallahu anhu qala qultu matur ingsun li abi maring bapakku ya abati duh bapak kula innaka setuhune panjenengan iku kot salaita teman-teman salat panjenengan khalfa Rasulillah ing dalem sakmburine Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. Pertanyaan kula ya, apakanu apakah mereka-mereka itu semua yaknutuna padha kunut fil fajr ing dalam salat subuh kala ngucap sapa bapake ai bunayya wahai anakku utawi kunut iku muhdatsun bid'ah Rawahul khamsah riwayat rawi lima illa Abu Dawud. Berarti Imam Ahmad, Turmudi, Nasai, Ibnu Majah tanpa Abu Dawud. Berikutnya satu lagi wa wa'anil Hasan eh, bin Ali radhiyallahu anhu qala alamani mulang marang ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin ing pira-pira kalimat Aku aquluhunna kang maca ingsun ing kalimat-kalimat mau fi qunutil witri ing dalam qunutil witir Allah mahdini fi man hadait seterusnya eh, rawal khamsah wa zada tabrani wal bayhaqi wa la ya'izzu man hadait zada nasai min wajin akhar fi akhiri wasal wasallallahu dan seterusnya itu nah pemahamannya kalau yang dasar-dasar kunutnya itu tadi E, kemudian orang yang tidak mau kunut itu berdalih bahwasanya Nabi itu kunut satu bulan lalu meninggalkannya. Ya, dalam hadis ini tidak dijelaskan apa itu kunut nazilah, apa itu kunut subuh. bagaimana. Gitu nah, kalau hadis itu tidak menjelaskan yang ditinggalkan itu kunut nazilah atau kunut subuh, Lalu orang itu langs langsung menyimpulkan, ya semua ditinggalkan. Kunut subuhnya ya ditinggal, apa? Kunut nazilahnya juga ditinggal. Kalau orang menyimpulkan itu, itu bukan dawai Nabi kesimpulan itu. Itu pemahamannya dia, kesimpulannya dia. Nah, pemahaman seseorang dari menyimpulkan hadis itu tidak sekuat nas hadis itu sendiri. Yang nas hadis itu, "Hakonata Rasulullah SAW fi subahi na'am pak ruku'i yasiron." Eh, nasul hadis itu lebih kuat daripada pemahaman kita terhadap hadis. Sebab pemahaman itu enggak tentu begitu. Ada kemungkinan kunut subuhnya ditinggal, nazilahnya juga ditinggal. Ada kemungkinan kunut subuhnya tidak, nazilahnya yang ditinggal. Kalau masih ada kemungkinan-kemungkinan begini-begini, kuatkah kemungkinan itu meniadakan nas yang mengatakan subuh itu senantiasa dilakukan oleh Rasulullah berdasar hadis Muslim atau yang lain itu tadi. Jadi kalau mereka akan begini, ini mutafakun alaih Bukhari Muslim lebih kuat daripada hadis yang Muslim toh. Hadis yang meninggalkan kuno dulu. Ini kan mutafakun alaih lebih kuat daripada hadis muslim toh. Jawab kita, eh, jangan membandingkan mutafakun alehnya dengan muslimnya. Eh, tapi apa? Pemahaman sambian terhadap yang mutafakun aleh ini itu tidak lebih kuat daripada nasul nasul hadis. Yang nas hadis itu wa amma fi subhi falam yazal yaknut hatta faraqat dunya atau pak ruku'i yasiron. Itu jadi itu pemahaman sampean bukan nas. Nah, yang kita eh, yang kita apa? Yang kita lawankan nasu hadis Muslim dengan pemahaman sampean. Ya tentu lebih kuat nasnya hadis Muslim timbang pemahaman sampean. Apalagi pemahaman ditinggal semua, belum tentu ditinggal semua. Karena bisa jadi yang ditinggal nazilahnya toh. Bisa jadi yang ditinggalkan sukunya toh, bisa jadi yang ditinggalkan kedua-duanya. Kan masih bisa jadi bisa jadi begitu. Eh, apa enggak pas? Enggak pasti. Eh, lagi. Eh, terus apalagi kalau melihat asbabul wurudnya eh, itu menunjuk kalau apa hadis ini tentang kunut nazila Itu kalau di riwayat Bukhari Muslim ada tiga suku Zakwan, Usayyah, Ri'lin sowan pada kanjeng Nabi minta dikirimi ustaz minta dikirimi mubalik lalu Nabi menatar beberapa ustaz setelah selesai cukup mereka dikirimkan ke tiga suku itu nah bersama mereka untanya perbekalannya ternyata di tengah jalan ustaz-ustaz itu dibunuh semua hartanya di, dirampok saat itu juga Nabi mendengar kabar dari malaikat Jibril kalau ustaz-ustaz itu dibunuh dirampok Lalu Nabi segera kunut. Eh, kalau kunut karena musibah, eh, itu kan namanya kunut nazilah. Wong nazilah itu nama, maknanya musibah. Naz, nazilah itu insiden apa? Eh, insiden itu bahasa Indonesia insiden bahasa Arabnya nazilah atau hadisah. Ya, jadi itu kunut insidental. Nah, makanya ketika kasus itu reda, kunutnya pun juga di tinggalkan itu lah uh, terus hikmah kunut subuh itu penting uh, Nabi itu apa meninggalkan bukan ingin meninggalkan selamanya terus anti kunut enggak meninggalkan karena musibahnya reda dan ketika ada musibah lagi ya ya kunut lagi kunut nazilah dan sebetulnya di Muhammadiyah juga Hamka dan sebagainya itu ya begitu. Kalau ada apa e, musibah atau apa dianjurkan Gunung nazila. Jadi dari praktek itu sebetulnya mereka juga ngerti bahwa ini tentang kunut nazila. Tapi kenapa kok dijadikan dasar untuk menyadarkan kunut apa? Menyadarkan kunut subuh. Inilah. Terus kalau kita itu Pertama berdasar hadis tadi. Yang kedua hikmahnya, kalau kita itu hanya kunut nazilah tok dan nggak ada kunut subuh, nanti pas onok peristiwa onok musibah, nggak apal kunute. nggak tahu kunut subuh belas. Gitu. Setelah 10 tahun onok musibah, itu <laughs> itu hikmahnya begitu itu. Oh enggak enggak. Terus kalimat hadis lain di majemuk itu ada yang redaksinya konata syahron waja'a konata Rasulullah SAW syahron waja'a ala ri'lin wadakwan wa asyiyah asaw rabbahum gitu thumma tarokahu terus Imam Nawawi memberi komentar karena kalimatnya itu konata waja'a Berarti sebelum kalimat tarokahu itu ada dua marjik. Ada dua marjiknya domir tarokahu itu. Kunut dan da'a. Nah, kalau kunut dan da'a, mestinya kalau kedua-duanya ditinggal, kunutnya ditinggal, ngelaknatnya juga ditinggal, mestinya tarokahuma. Nah, lantaran hadis ini muni tarokahu, Berarti yang ditinggalkan satu, tidak kedua-duanya. Kalau yang ditinggalkan satu, tinggal pilih. Kalau yang ditinggalkan kunutnya, berarti ngelaknatnya berjalan terus sampai sekarang. Nyatanya nggak jalan juga. Ya. Elang ya. Kalau yang ditinggalkan ngelaknatnya, berarti kunutnya jalan. konata wajah itu di majmu juz juz 3 halaman hampir lima ratusan Nah, itu mengatasinya begitu. Pertama, hadis itu apa? umum uh, karena berlaku umum itu tidak apa? tidak bisa terus dikatakan uh, subuhnya ya ditinggal, semuanya ditinggal begitu. Padahal ada dalil yang menyatakan untuk subuh lanjut kan begitu kalaupun hadisnya qot'i misalnya tapi pemahamannya itu don doni dan doni itu tidak sekuat nasul hadis yang tadi e, tentang yang bawahnya yang bid'ah itu e, Nabi apa? Ya, kan Zaman pernah sholat di belakang Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Apakah mereka mereka kunut pada sholat subuh? Wahai anakku, muhdats itu sesuatu yang baru. Dulu tidak ada lalu di acak acakan Itu bin bin A. Uh, ini tarjih. Ya. Kalau untuk tarjih, pertama yang tadi riwayat Muslim, yang ini riwayat non Muslim. Kuat-kuatan <laughs> selain Imam Muslim kalau kuat-kuatan sanad berarti kuat yang riwayat Imam Muslim. Satu. Terus yang kedua, tarjih isi. Eh, kalau ada isbat, ada nafi, itu lebih kuat isbatnya. Jadi para sahabat Anas dan sebagainya yang menceritakan Nabi kunut, ya dulu ala annahu ya ta'aruf ma'an nabi. Eh, kalau dia menceritakan Nabi itu kunut, itu menunjukkan bahwasanya anak dan sebagainya itu memang kenal betul dengan kanjeng Nabi. Sedangkan ayahnya ini tadi, ya, nah, yang menceritakan Nabi tidak kunut. Ya, ya enggak. Di samping itu dia nggak banyak kenal dengan kanjeng Nabi, makanya dia nggak tahu kalau Nabi eh, kunut atau tidak. Nah, terus dari itu menurut usul fikih al isbat akwa minan minan nafi cerita yang mengisbatkan itu lebih kuat daripada cerita yang menafikan li'annahu yadullu ala ziyadatin minal ilmi karena kalau isbat itu menunjukkan bahwa pengetahuannya lebih banyak daripada yang menafikan terus itu dari sisi tarjih kalau dari sisi riwayat di majmuk juga itu enggak tertulis aibunayah tapi di majmuk tertulis i. Jadi i maknanya na'am. Qul i wa rabbi. Hal qanata afakanu yakmutun i. I, i itu maknanya na'am. Eh, nah ya. I, i bunaya, ya wahya anakku. Terus muhdas itu mimnya di majemuk bukan mim. Di majemuk mimnya itu fa. Makanya kalau di majemuk saya baca fahadis karena memnya itu fa. Ini yang di bulughul maram tertulis mim, kalau di majemuk ditulis fa. Jadi kalau di majemuk ibunayya fahadis. Eh, ini. Apakah mereka-mereka kunut? Iya wahai anakku. Fahadis makanya ceritakan. Karena simpang siurnya riwayat ini antara aibunayya muftad atau ibunayya fahadis maka semakin tidak menguatkan bahwa mereka tidak bunuh sehingga madhab syafi'i tetap memilih mensunahkan kunut meskipun ada riwayat ini jadi kelemahan kelemahan nafyul kunut itu pertama dari kaidah kalau yang isbat mengakui iya kunut ya dulu ala ziyadatin minal ilmi berarti dia pengetahuannya tentang praktek soalnya akan Nabi lebih lebih banyak daripada yang tidak menceritakan. Itulah. Orang menceritakan Nabi begini, itu berarti dia tahu. Kalau nggak menceritakan berarti nggak tahu. Nah, sahabat yang pengetahuannya lebih banyak, lebih ausak, lebih sikoh daripada yang pengetahuannya sedikit. Eh, satu. Kemudian eh, dibanding dengan riwayat Ibu Naya, berarti riwayat itu beda eh, karena apa simpang siur maka yang menafikan itu semakin lemah terus banding-bandingan riwayat yang tadi riwayat muslim na'am ba'da ruku'i yasiron lah kalau mau tarjih ya kuatan riwayat muslim daripada ini terus hikmah lek nggak tahu kunur subuh terus tetap mensunahkan nazilah Engkau pas onok nazilah nggak apal nggak apal kunute. Dan kalau e, itu dipakai dalil selamanya ditinggal, itu bertentangan dengan pendapat mereka sendiri yang juga mensunahkan kunut nazilah. Kalau selamanya ditinggal maka mereka nggak usah kunut nazilah ya nggak usah kunut subuh. Gitu. Aneh sekali berdasar hadis itu kunut ditinggal sampai kiamat. Tapi kunut nazilah Nah, uh, kalau musibah pribadi ya bunuhnya pribadi. Kalau musibah tusibul muslimin maka dianjurkan umat Islam sama-sama melakukan bunuh. Wamin min musibatil muslimin wafatul alim. Itu kalau di fatul Muin. Lah ya duhur, asar, maghrib, misal subuh, solat fardu. Tapi kalau Syiah solat sunat sekalipun bunuh nazilah. Kalau Syiah, kalau ahlu sunnah itu kunut nazilah itu hanya pada sholat maktubah. Misalnya eh, apa yang kita anggap ulama besar telah Gus situ itu, itu kita kita juga kunut nazilah.